بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita baca bagian akhir dari kitab ini. Qala al-mu'allif wafaqahullah walhamdulillahilladzi najja الذي نجى ulama jamma jawaman ma'ahum segala puji bagi Allah yang menyelamatkan ulama jamat dan yang bersama dengan mereka min kaidi rafidah dari tipu daya rafidah ala syiddati hujumihim walaupun serangan mereka itu memang amat keras bal minar min ar-rafidah a'dadan yata'ajjabu minha an-nazir bahkan Allah membunuh dari Rafidah itu jumlah yang amat besar. Yang orang yang memperhatikan itu mereka merasa heran. Terutama dari pihak apa pihak kesehatan, pihak apa itu namanya Red Cross itu. Nah, mereka yang keheranan melihat itu. Dan dari sisi yang lain apa dari sisi jumlah demikian karena yang terbunuh waktu itu di Damas dari kalangan roh Rafidah, Allah yang membunuh kita kita hanyalah tetap saja. Yang terbunuh mendekati berapa? Mendekati 4.000 dari mereka. Yang penat adalah pihak Red cross itu dan pihak kesehatan. Kenapa? Kenapa? Iya. Yang salib merah itu, palang merah. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, setiap kali mereka mengambil jenazah para tulabul ilim dan juga sebagian ulama yang meninggal, mereka lihat sekian hari, sekian pekan, jenazahnya tidak berubah. Allah yang menjaga. Tapi ketika mereka hendak mengambil jenazah dari roh itu dari e, beberapa menit saja sudah apa sudah membusuk. Bahkan terlihat dari jauh mereka memakai apa penutup wajah. Ataupun ketika mengambil jenazah ikhwan kita mereka tidak perlu itu. Itu adalah Allah yang menjaga. Kalau Wajtabarullahu min ahli sunnah di syuhada insyaallah. Wajtabar. Allah memilih dari kalangan ahli sunnah sebagai syuhada. Orang yang mati syahid insyaallah. Kita tidak memastikan tapi kita berharap. Kita baca apa yang disebutkan dalam kerajaan kaki. Wa abqa wa abqa ajsadahum. Dan Allah melestarikan, Allah menjaga jasad-jasad mereka itu Kama ini sini harusnya tidak ada ya. Kama ada dun min al ikhwah fi qadiyatil matar Ada syahr. Sebagaimana yang dikabarkan kepada kami sejumlah saudara kita tentang es hujan pada bulan ini. Ini ditulis ketika apa? Ketika pengepungan yang terakhir. Yang ketika waktu itu kita sudah apa sudah setelah dikepung itu kemudian kita keluar dan kita belum sanggup untuk mengambil jenazah sahabat-sahabat kita. Tapi penduduk Damas menceritakan setelah itu setelah jarak sekian bulan kemudian datang hujan sehingga apa sehingga kuburan itu longsor ternyata apa jenazahnya masih utuh ketika dipindahkan itu Adapun ketika hifal yang pertama alhamdulillah kita masih di sana kita Abu Ajam dan yang lain masih di sana mereka lihat sendiri bagaimana jenazah-jenazah itu masih segar dalam jarak berapa satu setengah tahun masih segar Adapun yang disebutkan dalam kerapan kaki ini adalah misal yang kedua, yang terakhir, yaitu bulan Rajab pada tahun 1435 Hijriah. Alamatin ala karomatihim indallah sebagai alamat-alamat akan kemuliaan-kemuliaan mereka di sisi Allah wa ala sihhati sabilihim dan yang menunjukkan benarnya jalan mereka sama hasala fi ikhwanihim fil hisalil awal sebagaimana yang terjadi di kalangan saudara-saudara mereka pada pengepungan yang pertama. Ataupun di pengepungan yang pertama memang luar biasa terkenal. Sampai-sampai kelompok orang bilang datang dengan memakai kereta. Mereka sengaja menunggu, tidak makan siang. Menunggu sampai jenazah itu lewat ke pekuburan yang baru. Ketika mereka melihat itu, mereka mengatakan pada temannya, memang kita yang harus bersyahadat mati. Kata bagian dari mereka yang masih hidup. Baik. Kita kembali. Wa azharallahu dina ahli sunnati wal jamaah. Dan Allah memenangkan agama ahli sunnati wal jamaah. Wa ja'alahum fi izzin rafi'ina ru'usahum. Dan Allah menjadikan mereka itu di dalam kemuliaan. Mengangkat kepala-kepala mereka. Wa kharaju min dammaja bi nikmatin min Allahi wa fadli. Dan mereka keluar dari jamaah. Memang perintah dari presiden waktu itu demikian. Keluar saja sudah dalam dengan nikmat dari Allah dan karunia-Nya lam yang humsu. Mereka tidak tertimpa kejelekan sepanjang jalan. Mereka dalam keadaan apa mulia. Wa ridwan Allah dan mereka mengikuti ridwan Allah wallahu dzul fadlin azim dan Allah memiliki karunia yang agung. lam yakhruju min damaja illa ta'atan walatil umur dan tidaklah mereka itu keluar dari damat kecuali dalam rangka taat kepada perintah. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudai nanti akan datang sepeninggalku para pemimpin yang mereka tidak mengikuti petunjukku wala yahtaduna bi sunnati dan tidak menempuh jalanku wa sayaqumu fihim rijalun dan akan berdiri di tengah-tengah mereka yaitu para ulama fuqih Rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Orang yang hati mereka itu seperti hati setan. Hidup mani'in Tapi di badan-badan manusia. Faqultu kaifa asna'u ya Rasulullah in asraftu Zalik Bagaimana saya berbuat wahai Rasulullah apabila saya mendapati zaman tersebut? Kalau tasma e, tasma'u wa tuti' lil amir. Hendaknya engkau tetap mendengar dan mentaati perintah sang pemimpin wa Doba zohrok wa akhoda malak. Sekalipun dia itu memukul belakangmu dan mengambil hartamu. Fasma wa api Tetap engkau mendengar dan engkau taat. Al-Hadis akhrajahu muslim. Wa fatahallahu li katsirin min ulama idammat wa mustafidihim marafiza katsirah. Dan Allah membuka untuk kebanyakan para ulama jamat dan para mustafid mereka market-market yang banyak di, di di seluruh zaman dan di seluruh eh, di berbagai negeri yang lain. Lantuk tahlahum lahum qablu yang belum dibuka untuk mereka sebelum itu. Tanpa syarat waktu salafiyah salafiyah maka Allah salafiyah yang bersih an yang murni tersebar abu alfa, abu alfi makanat qablu berlipat-lipat lebih daripada yang sebelumnya. para farhatan li ahli khair sehingga menjadi kegembiraan bagi orang-orang yang baik wahat hasratan ala ahli syar dan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang jahat walillahil hamdu wal minnah wallahu taala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin jadi kesimpulan dari pembahasan kitab ini adalah hendaknya kita itu berbaik sangka kepada Allah taala karena dia itu meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya dan ilmunya itu betul-betul uh, apa dan amalannya itu, perbuatan Allah itu dibangun di atas ilmu yang sempurna. Berarti apa? Kalau kita sudah tahu demikian, maka wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah, mohon kepadanya dan tawakal kepadanya, dan selalu minta dipilihkan yang baik dan minta diberi taufik untuk bersabar di dalam menghadapi sekian banyak musibah. Akan tetapi, kenapa masih ada sebagian orang yang berusaha mencari kesembahan yang lain, tawakal kepada yang lain, baik secara terang-terangan ataupun secara rahasia. Hal itu adalah dikarenakan apa? Banyaknya kerancuan terhadap pemahaman mereka. Maka dalam rangka ini kita akan membaca kitab yang selanjutnya tentang masalah kasus syubhat. Kitab ini judulnya Tasihul Mafahimil